Qala Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala oh, kita menyempurnakan pembahasan masalah uh, eh, al jannah. wan nar. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil maut nanti akan didatangkan kematian itu kahayati kabshin amlah yaitu seperti kambing amlah amlah ini ada perselisihan pendapat. Tetapi yang paling benar adalah yang dirojihkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala yaitu gabungan antara hitam dan putih itu namanya amlah. Bukan amlah artinya paling bagus bukan, tapi yang gabungan antara warna hitam dan warna putih. Warna apa itu kelabu atau apa namanya grey. Kemudian disebutkan di sini fayunadi munadin ya ahlal jannah. Dalam riwayat yang lain yang lebih lengkap disebutkan apa? Fayuqafu bainal jannati wan nar. Kemudian al maut tadi, kematian tadi dihentikan di antara surga dan neraka. Apa hikmahnya dipilih kambing yang warnanya antara putih dan hitam kata Ibnu Hajar? Hikmahnya adalah yang putih itu isyarat kepada ahlul jannah, yang hitam itu isyarat kepada ahlun nar. Makanya dia nanti akan diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian semuanya dipanggil. Fayunadi munadin. Maka sang penyeru berseru. Ya ahlal jannah. Wahai penduduk surga. Padahal surga itu seluas langit dan bumi. Atau bahkan lebih lah. Karena apa? Karena satu orang dapat seluas itu. Hmm. Ternyata dalam satu teriakan semuanya bisa mendengar. Fayashra'ibbuna maka mereka pun menjulurkan leher-leher mereka, yaitu memanjangkan untuk melihat ada apa itu yang di luar sana. Hmm. Semuanya melihat. Ini adalah pemandangan yang amat luar biasa. Semua yang di surga yang seluas langit dan bumi itu akan akan menjulurkan lidah eh, apa lidah, lehernya untuk melihat apa yang terjadi. Wayang turun dan mereka melihat. Fayakul hal ta'rifuna hada Lalu sang penyeru bertanya, apakah kalian kenal ini? Fayaquluna na'am hadzal maut. Iya, ini adalah kematian. Adapun orang-orang dari Aklaniun mereka mengingkari hadis ini, mengatakan apa hadis ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena kematian itu maknawi. Bagaimana dia sekarang jadi kambing? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan mereka memang imannya terlampau lemah dan akalnya itu terlampau lemah walaupun mengaku sebagai Aklaniun. Mengagungkan akal. Kenapa? Allah Ta'ala mampu melakukan apapun. Karena ini masuk dalam bab apa itu? Tahwili, tahwilil maknawi ila apa? Ila al-jismi. Sesuatu yang maknawi dirubah menjadi sesuatu yang bisa menjadi jisim. Dan ini telah terjadi di apa itu? Di waktu di waktu apa? Di waktu kita ada di alam kubur. Ketika setelah kita ditanya ini itu dan selesai, kemudian akan datang orang yang menemani kita. Kalau orangnya wajahnya cakep, aromanya harum, suaranya bagus, maka dia ditanya, siapa kamu? Sesungguhnya wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Dia mengatakan, anak amaluka soleh. Aku adalah amalmu yang soleh. Jadi amalan walaupun dia maknawi, tetapi apa? Dia nanti akan berubah jadi makhluk. Demikian pula kalau dia adalah amalannya jelek menjadi makhluk yang buruk yang menemani dia dengan suara yang buruk dan kasih makian yang buruk selama dia di alam kubur. Dan nanti di padang mahsyar juga demikian. Amalan akan dibentuk jadi sesuatu yang bisa ditimbang. Maka apa susahnya bagi Allah untuk merubah kematian menjadi menjadi seekor binatang ini dan itu? Allah Ta'ala mampu dengan segala perkara. Baik. Qal wa kulluhum dan mereka telah melihatnya, semuanya telah melihatnya. Dalam waktu yang sama mereka lihat. Summa yunadi ya ahlan nar. Kemudian dia berseru lagi, wahai penduduk neraka. Fayasra'ibuna wa turun. Maka mereka menjulurkan leher-leher mereka dan melihat Fayaqul hal ta'rifuna hadza? Maka kemudian dia berkata, "Apakah kalian kenal ini?" Fayaquluna na'am. Iya, kami kenal. Hadal maut, ini adalah kematian. Wa kulluhum qad dan mereka telah melihatnya. Kemudian apa? Fayudbah, kemudian kambing tadi, kematian tadi disembelih. Ini juga orang akalaniun mengingkari bagaimana kematian itu dimatikan. Kematian dimatikan. Terserah Allah. Allah maha mampu segalanya. Kalian terlalu banyak protes. Protes habis itu habis itu apa? Mau masuk neraka. Yang penting kita percaya betul-betul ada. Terserah Allah lah. Sumayakul ya ahlal jannati khuludun fala maut. Kemudian dia berkata, wahai penduduk surga, kalian kekal, tidak ada lagi kematian setelah ini. Wahai ya ahlan nar khuludun fala maut. Kemudian dikatakan, wahai penduduk neraka, kalian kekal, tidak ada kematian lagi setelah ini. Kemudian dalam riwayat yang lain yang lebih lengkap disebutkan apa? itu, Fayazidu eh, fayazidu ahlal jannati farahan eh, farohan ala farahihim. Maka penduduk penduduk surga itu semakin bergembira di atas kegembiraan mereka yang lalu. Iya, nggak nggak mati lagi dalam keadaan kenikmatannya sempurna. Wah, jelas mereka gembira sekali. itu ahlan nari husnan ala husnihim dan hal itu menambahkan kesedihan bagi penduduk neraka di atas kesedihan mereka. Iya, mati dan e, apa? Tersiksa dan tidak mati. Oh, itu menyedihkan sekali. Sekedar tersiksa di dunia saja pengen mati orang. Sering yang sering ingin mati. Summa qara kemudian Rasulullah SAW bersabda membacakan firman Allah Taala wa anzirhum yaumal hasrah dan peringatkan mereka kepada hari penyesalan idqudiyal amr ketika urusan itu telah diselesaikan Wahum fi ghaflah dalam keadaan mereka itu di dalam kelalaian. Wahum la yu'minun dan mereka tidak beriman. Padahal nanti hari peringat hari penyesalan itu pasti terjadi. Nauzubillah. Hadis muttafaqun alaih. Kapan ini terjadi didatangkannya kematian? Sebagaimana dalam riwayat yang lain apa? Idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar. Apabila penduduk surga memang sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka. Maksudnya penduduk surga yang terakhir sendiri sudah masuk, sudah selesai semua. Yang di neraka tinggal tersisa orang kafirnya saja. Bukan masih ada syafaat dan lain-lain bukan. Kalau masih ada syafaat, berarti apa? Orang mukmin masih keluar dari surga masuk ke dalam neraka untuk mencari-cari siapa yang masih punya iman. Tapi ini sudah selesai, semuanya sudah masuk ke tempat masing-masing. Tidak ada lagi yang keluar dari neraka. Ah, baru eh, kematian itu akan disembelih. Makanya sungguh rugi orang-orang yang lebih memilih keberuntungan dunia dengan apa? Dengan bayaran adalah kesengsaraan di akhirat. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis Mustawrid bin Syajat itu, "Mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isbahu fil yam, fal yanzur bima yarji." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat itu kecuali seperti apa? Salah seorang dari kalian memasukkan jarinya ke dalam lautan, maka perhatikanlah seberapa air itu bisa dibawa dengan jarinya tadi. Nggak ada apa-apanya kesenangan dunia dibandingkan dengan kebahagiaan di akhirat itu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Qala hafizahullahu ta'ala wulatul umur. Sekarang akidah Ahlussunnah sunnah wal jamaah di dalam bermuamalah, di dalam e, mempergauli wulatul umur. Baik. Kemudian beliau mendatangkan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar La yazalu hadal amru fi Quraisy ma baqiya minhum Terus menerus kekuasaan amr di sini artinya bukan agama, bukan perintah tapi imarah yaitu kekuasaan atau kepemimpinan. Terus menerus kepemimpinan ini menjadi hak orang Quraisy selama masih ada dua orang dari mereka. Jadi selama selama dunia ada maka hak kepemimpinan itu untuk orang Quraisy. Tapi bagaimana kalau ternyata yang berkuasa adalah bukan orang Quraisy, yang berkuasa adalah orang Muslim dari Habasyah, maka itu adalah apa? Rasulullah menyuruh kita untuk apa? Untuk tetap mendengar dan taat. Usikum bitaqwallah wa sami wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyi. Walaupun yang memerintah kalian adalah budak dari Habasyah, walaupun dia ah, budak hamba sahaya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kekuasaan itu sampai lepas dari Quraisy dan dipegang oleh orang lain? datang dari hadis Muawiyah dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda apa? Bahwasanya ma yazalu hadal amru fi Quraisy ma aqamul adl. Kekuasaan itu akan terus di tangan Quraisy selama mereka menegakkan keadilan. Nah, manakala keadilan itu sudah hilang dari mereka, mereka banyak berbuat maksiat, kezoliman, bahkan kebitahan, akhirnya apa? Allah Ta'ala memindahkan ke yang lain. Sebagai apa? Hukuman. Kalau sudah dipindah dan menjadi hukuman, maka apa? Jangan kita menentang hukuman Allah dengan pedang. Jangan kemudian kita berontak dan apa sudah kita taati saja. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Isma wa ati ya, isma'u wa ati'u fa inna alaihim mahumilu wa alaikum mahumiltum. Tetap kalian mendengar dan taat karena sesungguhnya apa? Mereka kewajiban mereka adalah apa yang mereka akan dimintai tanggung jawab terhadap terhadap kewajiban mereka dan kalian akan dimintai tanggung jawab atas kewajiban kalian. Bukan urusan kita. Siapa yang naik kursi nanti dan apa yang bisa kita bantu, tak usah ngurus itu. Kita urus keselamatan diri kita dan keluarga kita dan orang yang bisa diajak. Bukan bukan urusan kita untuk sibuk apa? Mengurus siapa yang akan dinaikkan. Kita dalam artian ahlu sunnah nggak usah mikir itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Fa'in hajama alaiha ghairu qurashi kalau ada orang yang bukan Quraisy menyerang Quraisy, wastaqarralahul amr dan kekuasaan itu telah telah menetap untuk dia, wajib atau wajib untuk dia itu disaati. Wa man naza'ahu duribat eh, duribat unuquh. Barang siapa membantahnya, bukan membantah tapi barang siapa menentangnya, maka lehernya akan dipenggal. Memang Rasulullah menyuruh demikian. kainan mankan siapapun dia sebagaimana datang dari dari hadis eh, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Baik. Wajihatul kafirin wal jum'ah wal id wal hajj. Jihad terhadap orang kafir, kemudian sholat Jumat, sholat Id, kemudian haji, wajib usadaqat kulluha ma'awali amil muslimin. Semua itu yaitu menyerahkan sodakoh-sodakoh semuanya itu diserahkan kepada waliul amr. Wa injar sekalipun dia itu zalim. Semuanya benar, adapun yang terakhir masalah menyerahkan sodakoh, kita diberi dua pilihan oleh Rasulullah SAW. Boleh langsung kepada pemerintah kalau memang pemerintah menyuruh demikian. Tapi kalau pemerintah tidak memaksa, maka sebaiknya apa? Sebagaimana telah lewat dari fatwa Imam Syafi'i dan yang lain-lain, bahkan dari kalangan tabi'in, dan juga Ibnu Umar sendiri apa? Dan yang lain-lain menyerahkan kepada yang berhak. Ibnu Umar juga sering menyerahkan kepada Jabi, yaitu yang ditugaskan oleh bulatul Umur untuk mengambil sedekah. Tapi kalau emang pemerintah memaksa, sudah kita serahkan pada dia. Kalau kita tahu itu disampaikan kepada yang berhak, maka urusan kita selesai. Tapi kalau kita tahu itu tidak sampai, betul-betul kita tahu, maka hendaknya kita sedekah sendiri, mengulang lagi. Yang pertama itu sebagai apa? Sebagai pahala musibah kita. <coughs> Wa yutil alahum bisalah kita doakan mereka dengan kesolehan agar mereka jadi orang soleh dan sebagainya. Jangan didoakan kebinasaan karena apa? Belum tentu nanti penggantinya itu lebih baik. Kita tidak tahu. Jangan-jangan yang mengganti justru lebih busuk daripada yang dia. Dan itu juga sering terjadi. Kita mencaci maki dia, kita tidak tahu ternyata setelah itu yang naik adalah orang yang jahat, memanfaatkan lidah kita untuk apa? Menggulingkan yang pertama, ternyata dia sendiri apa itu ingin naik untuk mendapatkan apa itu mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Ketika belum dipilih, menampakkan kesolihan. Ketika telah terpilih, ah, ternyata nampak aslinya sebagai orang yang jahat. Maka pemerintah yang sudah ada, kita doakan kesolihan, kita dapat pahala. Kalau tidak dikabulkan, kita telah menjalankan kewajiban. Kalau dikabulkan, itu yang kita inginkan, tanpa ada apa pertumpahan darah dan sebagainya. Karena penggulingan seringkali pasti ada apa? Ada efek yang buruk. Minimal apa? Harga naik Minimal ekonomi agak kacau, keamanan juga agak kacau dan itu terjadi di hampir seluruh negara demikian. Kalau terjadi penggulingan. Wala nunazzi'u yadan apa wala tumza'u yadun min ta'atihim dan tidak boleh kita mencabut tangan dari ketaatan mereka. Maksudnya adalah apa? Tidak boleh kita membatalkan baiat kita terhadap pemerintah yang telah berdaulat itu. Kenapa istilahnya tangan? Karena pada asalnya bayat itu dengan apa? Jabat tangan pada asalnya. Kecuali kalau yang membayat adalah wanita, maka tanpa apa? Jabat tangan. Illa ida kecuali apabila yang pertama adharu kufran bawaha. Mereka menampakkan kekufuran yang jelas bawahan ejalia. Indakum fihi minallahi burhan. Kalian memiliki bukti dari Allah Ta'ala. Tentunya ini adalah di tangan para ulama. Bukan di tangan sembarangan orang. Hmm. Kalau sembarangan orang apa mereka tidak punya sudut pandang yang benar. Sekedar sekedar orang ini jahat langsung orang ini kafir orang ini. Sekedar orang ini suka bikin kekacauan, oh orang ini kafir. Dan itu biasa kita dengar dari orang awam. Orang awam menilai dengan hawa nafsu, bukan dengan ilmu. Seperti yang kita dengar hatta di Yaman, ada ada sopir taksi. Ketika ada sebagian orang kaya membuat apa membuat acara afrah yaitu kegembiraan tetapi kereta-kereta yang datang sampai memenuhi jalan. Langsung orang ini tanya, menurutmu orang ini muslim nggak? Kita bilang muslim tapi ya maksiat. Dia kafir tuh, nggak ada gunanya sholat dia. Oh, itu langsung dikafirkan. Dan ini sering disebutkan, kata saya Mobil menyebutkan, masyarakat itu nggak bisa jadi patokan. Kalau pemerintah ngasih ngasih apa ngasih buruh yang banyak. Oh, mereka bilang pemerintahnya baik, mukmin pemerintahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. <laughs> Oh, Tapi kalau pemerintahnya kebetulan bikin apa yang bikin harga naik, oh, orang ini kafir, Orang langsung dikafirkan. Makanya memang ini adalah kembali kepada ulama, bukan kepada para juhala atau kepada setengah ulama yang mereka itu ternyata adalah apa? Adalah para jai khawarij, Jai khawarij. Bukan di tangan mereka masalah kekufuran atau ketidakkufuran. Tapi menurut penilaian ulama. Yang kedua, wa kanal khuruju alaihim mujadiya liizalatihim. Syarat yang kedua, bolehnya kita memberontak adalah apabila pemberontakan tadi itu memang sesuai untuk mujadiyah, yaitu sesuai atau mencukupi untuk menggulingkan mereka. Tapi kalau yang terjadi adalah seperti yang di Aljazair itu, walaupun sudah sukses dengan apa dalam pemilu, dalam pemilihan raya, tapi ternyata tidak bisa untuk menggulingkan. Bahkan apa? Bahkan pihak militer apa itu justru berbalik melawan apa? Melawan FIS itu. Justru terjadi perang selama 10 tahun yang meninggal jutaan waktu itu. Ekonomi kacau selama 10 tahun. Apa gunanya setelah itu? Tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan darah muslimin tertumpah. Bahkan setelah itu apa? Setelah itu pemerintah buruk sangka terhadap para salafiyun. Karena saat karena waktu itu yang yang mengajak berontak adalah apa? Para dai yang mengaku salafi, Ali Balhad dan lain-lain. Hmm. Bertahun-tahun dia mendakwahkan salafiyah, salafiyah. Ternyata dia ikut apa? Ikhwanul Muslimin. Hmm. Dan, dan yang memfatwakan jihad adalah pemimpin mereka, yaitu siapa? Yaitu Yusuf Kordowi. Sengaja datang ke sana. Akhirnya apa? Dakwah salafiyah kacau dan dituduh ini itu akhirnya dilarang dakwah di masjid. Justru di masjid setelah itu yang apa itu? Yang berdakwah adalah orang-orang sufi. Padahal sebelum terjadinya itu Alusunah biasa dakwah di masjid-masjid. Biasa dan dihormati. Tapi karena yang berontak waktu itu mengaku salafi, bertahun-tahun mendakwahkan salafiyah, akhirnya pemerintah buruk sangka. Pemerintah mana mana peduli dengan itu. Dah, tutup aja semua yang mengaku salafi. Hmm. Beres. Semua yang punya jenggot tutup. Itu yang namanya pemerintah suka gampangnya aja, suka yang mudah. Akhirnya yang rugi ahlu sendiri. Setelah itu Yusuf Kordowi datang ke sana ke Aljazair mengatakan kekacauan selama 10 tahun ini adalah gara-gara salafi itu. Padahal dulu mereka ngaku salafi. Ketika sebelum berontak. Nauzubillah. Ini Yusuf Fardawi. sejarahnya orang-orang Yahudi. Kemudian syarat yang ketiga, Wataghiruhum bi'ahsana minhum. Kita menjamin bahwasanya yang mengganti adalah lebih baik dari mereka. Wah, siapa yang sanggup menjamin? Jangan-jangan yang terjadi adalah seperti yang di Mesir itu ketika pada pemerintahan yang dulu-dulu sebelum zamannya Jamal Abdul Nasir memang pemerintahnya zalim tetapi apa pemerintahannya itu stabil dan harga-harga juga baik umat bisa berdakwah sebagaimana mestinya tapi Ikhwanul Muslimin mulai apa membuat kekacauan ini itu kemudian mereka apa itu menaikkan Jamal Abdul Nasir sebagai pemimpin mereka terjadi pemberontakan besar akhirnya betul raja yang eh, pemerintah yang sebelumnya terguling yang naik justru Jamal Abdul Nasir yang mengaku sebagai Tuhan wah penggantinya justru lebih jelek dan dalam keadaan Jamal Abdul Nasir memang dia adalah anggota Ikhwanul Muslimin. Dia tahu betapa jihadnya Ikhwanul Muslimin kalau punya kekuasaan. Akhirnya setelah itu dia balik menghantam Ikhwanul Muslimin. Akhirnya siapa itu? Hasan Al-Banna dibunuh. Kemudian Yusuf, eh, siapa? Sayyid Kutub juga dibunuh. Ribuan orang dibunuh. Baik yang baik yang Ikhwanul Muslimin ataupun yang dohirnya seperti Salafi. Bahkan orang awam pun dimasukkan dalam penjara yang tidak mau menyembah Jamal Abdul Nasir itu ternyata penggantinya malah dajjal. Nauzubillah. Setelah itu banyak apa? Evanul muslimin yang lari ke Saudi. Hmm. Apa pemerintah Saudi baik sangka karena Evanul muslimin di mana-mana kalau awal datang mesti mengaku apa? Membela Islam, kami ini memuliakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagainya, mengaku salafi. Dimuliakan dikasih gaji-gaji yang tinggi, setelah itu balik menguasai menguasai dakwah di Saudi dan kekuasaan eh apa dan dakwah Ahlussunnah pun di ditekan habis-habisan sebagaimana yang diceritakan oleh Syekh Ahmad An-Najmi. Naudzubillah kisah yang panjang dan menyedihkan. Dan akhirnya pemerintah apa pemerintah Saudi mendukung apa mendukung dakwah Ikhwanul Muslimin yang ada di Sudan. Bahkan sampai apa dibangunkan bandar, bandara besar yang mewah. Setelah itu yang menerima langsung adalah siapa? Yusuf, eh bukan Yusuf, Hasan Turabi. Menerima serah eh, serah serah terima bandara itu. Hadiah betul-betul hadiah yang yang mewah dan luar biasa dari pemerintah Saudi. Tapi ternyata satu kalimat syukur pun tidak ada. Kenapa? Karena memang mereka itu walaupun zahirnya menampakkan bagus terhadap pemerintah Saudi, tapi mereka sendiri benci. Mereka sendiri mengkafirkan pemerintah Saudi. Makanya sampai gubernur Saudi itu, gubernur yang ikut di situ gubernur, bukan gubernur tapi apa? Menteri, dia nulis dan itu dinukil, nulis di di surat kabar dinukil oleh Syekh Ahmad An-Najmi kita bangunkan dengan mereka, kita bantu mereka habis-habisan dan dengan biaya yang luar biasa, sekedar kalimat syukur pun tidak ada orang ini. Itu Yusuf itu Hasan Turabi Imanul Muslimin. Dan ternyata justru yang berkembang adalah apa? Adalah dakwah dakwah orang Nasoro di sana. Didukung habis-habisan oleh pemerintah Imanul Muslimin. Itu yang mereka mengaku untuk e, mendirikan khilafah Islamiyah seperti itu. Nauzubillah. Justru nanti kalau mereka berkuasa yang naik adalah orang yang jahat sekali ya. Makanya syarat yang ketiga ini penting. Harus ada jaminan bahwasanya yang menggantikan nanti lebih baik. Nggak ada yang sanggup menjamin. Yang keempat, Allah yakunal qatlu wal qital bainal muslimin. Syarat yang keempat adalah apa itu? Tidak terjadi peperangan dan pembunuhan di antara kaum muslimin. Dan ini nggak bisa. Pasti kaum muslimin akan jadi korban. Padahal darah seorang muslim itu lebih berharga daripada apa? Daripada Ka'bah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, "Lazawalu as-samawati wal ardu ahwanu 'ala Allah min qatli min safki jima'il muslimin au qatli nafsil muslim." Betul-betul hilangnya langit dan bumi itu lebih ringan bagi Allah daripada matinya seorang muslim. Apa dalam dalam hadis Ibni Umar, beliau mengatakan apa itu? <clears throat> Ma ma'adzamaki wa ma'adzama hurmataki wal muslimu indallahi a'zamu minki. Alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah dan alangkah besarnya kehormatanmu. <clears throat> Tetapi seorang muslim kehormatannya itu lebih besar di sisi Allah daripada engkau. Itu kalau satu muslim yang terbunuh, bagaimana kalau ribuan dan sebagainya gara-gara apa? Ingin mencari kursi. Nauzubillah. Cari kursi di pekan bukan? Hmm. Sayyid Fa'an Junadah Ibni Abi Umayyah Qal dakhalna ala Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa huwa marid. Kami masuk mengunjungi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau sakit. Qulna aslahatallah hadis bi hadisin yang fa'ukallahu bih. Semoga Allah memperbaiki Anda. Berilah kami satu hadis yang bermanfaat bagi Anda di sisi Allah. Yang Allah akan memberikan manfaat untuk Anda sendiri. Sami tahu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. yang anda dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Da'anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil kami. nah, Maka kami membayar beliau. Fakola fima akhada alaina. Kemudian beliau bersabda di dalam perkara yang beliau ambil dari kami anbayana ala sam'i wa ta'ah yaitu anbayana beliau membayat kami untuk kami itu tetap mendengar dan taat fi mansyatina wa makrohina di dalam masa mansyat yaitu dalam keadaan kami itu sedang giat sedang rajin wa makrohina ataupun dalam keadaan kami itu sedang benci wa usrina dalam keadaan kami susah wa yusrina dalam keadaan kami ini sedang mudah wa asarotin alaina walaupun kami dizolimi tetap kami apa mendengar dan taat walaupun dizolimi bukan malah memberontak wa alla nunazi al amro ahlah dan kami membaiat untuk tidak tidak memberontak kepada pemilik kekuasaan tadi al amr kekuasaan ahlah pemiliknya nunazi yaitu apa merebut untuk kami tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya Kemudian Rasulullah bersabda, "Illa antarau kufran bawaha." Kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas, indakum minallahi fihi burhan. Yang kalian memiliki bukti tentang masalah itu dari sisi Allah. Ini adalah di mata pemerintah, eh, apa di mata ulama, bukan bukan di mata para ahlul ahwa atau orang-orang awam. Rawahul Bukhari bi rakam sab'ati alaf sitah wa khamsin wa Muslim alaf sab'umi'ah wa tis'ah. Dan di bawah ini ada perincian yang banyak, apa penjabaran yang banyak dan juga apa? Dan juga penukilan ijma dari Imam Ibnul Qayyim, eh, apa? Bukan Ibnul Qayyim, Imam Nawawi dan Ibnul Qattan Al-Fasi dan lain-lain tentang masalah ini. Baik, wallahu taala a'lam. Hmm, di sisi ulama ini maksudnya ulama ulama ulama mana? Ya ulama ahlu sunnah sebagaimana ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala bahwasanya apa? eh, anak lupa lafadznya tapi kita nukilkan dalam dalam kitab yang lain yang namanya ulama adalah orang yang mengikuti mengikuti sunnah walaupun ilmunya sedikit adapun orang yang kitabnya banyak dan riwayatnya banyak kalau dia mengikuti hawa nafsu maka dia jahil dia adalah mubtadi bukan ulama jadi maksudnya ulama adalah ulama sunnah di Indonesia ada ulama sunnah yang Indonesia timur <laughs> semua ulama baru sini Ya mereka bukan ulama, mereka mufsid. Ya, ya, <laughs> Ikhwanul muslimin mufsidun bukan ulama. Makanya lucu kalau kalau kita yang berusaha untuk mengajak umat bersatu dalam kebaikan dan setia menjaga keamanan, dikatakan kita keras. Tapi kalau mereka yang mengkafirkan pemerintah, ah, mereka yang lembut. Jatuh iya, oh, iya, itu yang lembut justru. Lembut-lembut tapi apa menusuk. Kita keras pada yang berat yang berat dilembuti kita lembuti untuk kupon bawahan ya ini uh, pemerintah yang yang yang melakukan kupon bawahan iya sehingga boleh diberontak itu kalau ada Ciri. pemerintah itu bikin kekufuran yang jelas ciri-ciri ciri-cirinya adalah kembali ke ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin kafarna ma yukafiruhu dalil kita mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh dalil kalau dalil menunjukkan orang ini kafir kita kafirkan dia di antara karena beliau adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena Rasulullah di samping menyebutkan ini, apa itu? Illa antara kufran bawahan, tidak boleh kalian berontak kecuali kalau kalian melihat melihat kekufuran yang jelas. Sementara dalam hadis yang lain, hadis Ummi Salamah dan lain-lain, Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti akan datang sepeninggal kalian pemerintah yang dolim. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, eh, ya Allah nabi tuhum bisain." Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita hantam mereka dengan pedang. Rasulullah mengatakan lama sol, lama solu. Jangan selama mereka masih sholat. Menunjukkan bahwasanya sholat meninggalkan sholat ini adalah kekufuran yang jelas. Selama pemerintah masih sholat, tapi punya takwil ini, takwil itu terhadap masalah GST, maka dia masih muslim, nggak boleh diberontak. Walaupun dia berhukum dengan selain hukum, hukum Allah. Nah itu sudah di sudah tafsir. Dia berhukum kalau dia meyakini hukum dia itu sama persis dengan hukum Allah kafir dia atau lebih baik dari hukum Allah maka dia kafir atau meyakini ya hukum itu tidak lebih baik tetapi halal aku berhukum dengan selain hukum Allah maka ini juga kafir tapi kalau dalam hatinya dia yakin ini sebenarnya aku dosa tapi ya mau apa lagi ini ini sudah sudah menjadi tuntutan zaman atau tuntutan dari United Nation atau apa nah, ini adalah fasik pelaku dosa besar untuk menghina bisa hukum potong tangan potong tangan itu semua tudung lah cuman nah? Kita lihat, karena kadang orang mengucapkan itu karena bodoh dia ya sesuai dengan pengajaran dari ustadz di sekeliling dia hmm. menjelek-jelekan itu gambaran jelek sehingga dia mengucapkan sesuai yang didiktekan oleh oleh muftinya maka semacam ini dia fasik karena terkadang orang menghina itu karena dia nggak paham berapa banyak tetangga kita yang menghina menghina cadar bukan karena dia itu paham ini syariat Allah dan ini memang membawa kebaikan banyak tapi karena sekedar dapat gambaran yang jelek dari temannya yang lain atau dari kiai yang lain akhirnya dia ikut mengejek hmm. Maka tetap semua perkara yang min nawakidil Islam, yang termasuk pembatal Islam, itu syaratnya apa? Iqamatul hujjah. Harus tegak hujjah dulu, barangkali dia belum paham. Hmm. Itu adalah adalah dobit yang yang selamat. Agar kita tidak sembarangan mengatakan apa? Ini jelas, ini perkara ini jelas. Jelas untuk kita, tapi apa? Belum tentu orang lain itu jelas. Makanya yang dikatakan oleh oleh siapa? Imam Syengkiti itu bagus. Ad-Zawahir takhtalif. Apa itu? Dohir itu nisbi. Untuk seseorang jelas, untuk orang-orang lain barangkali belum jelas. Hmm. Maka memang ini hukum itu dikembalikan kepada ulama. Allah Ta'ala.